Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. atau setankah kau? Kaulah orang yang berarti setan. Setan kau. Siapapun kau adanya. Ayo, ngakulah siapa kau. Orang yang paling banyak merasakan kejahatanmu. Lupakah kau akan suaraku? Kau, setan miskin. Kau purbaya. Ya, benar. Kau pasti purbaya. Manusia yang paling banyak mendatangkan kesialan bagiku. Hmm. Bahkan Sampai di sini ini pun juga karena kesialanmu. Hmm, karma pala. Bahkan di tempat seperti ini, dalam keadaan seperti ini, kau masih saja mengumpat-ngumpat dan menyalahkan orang lain. Memang kau sumber kesialanku. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur Ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga Dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Alasunar Ide cerita C.C. Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age pada seri yang ke-17 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Januar sebagai Raden Karmapala, Nusri sebagai Girinda, Eli Burhan sebagai Dewi Jampi, Neni Haryoko sebagai Eneng, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah kita ikuti bagaimana Karma Pala telah ditangkap kembali oleh Girindasana serta Jerang Sari. Dan sementara Jerang Sari merawat Intan Pandini, Girindasana menghajar Karma Pala. Bagaimana? Masih merasa tinggi hati? Hah? Rasakan, rasakan nanti. Ayo, kalau mau balas, sekarang. Jangan nanti-nanti. Kau gurumu tahu. Kalian menangkap dan menyiksaku. Bodoh. Guru sendiri yang memerintahkan aku menangkapmu kembali. Tidak. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin, ha? Gurumu dan aku akan bersekutu. Kalau saja kau tidak terlalu menghina guru. Hm, ini rasakan. Ah. Kakang Girinda, jangan. Apa kau mencegahku, Sari? Jangan sampai bocah ini mampus, kakak. Yang mulia memerintahkan membuang anak ini ke sumur bawah tanah. Biar menemani perbaya di sana. tidak, jangan. <laughs> Kenapa jangan, bocah hebat? Oh, ampun, ah, ampun. Jangan masukkan aku ke dalam sumur bawah tanah itu. <laughs> Memangnya kenapa di sumur bawah tanah itu? Jangan. Ampuni aku. Aku aku tobat. Tobat. Asal jangan masukkan aku ke dalam sumur yang mengerikan itu. Tolonglah aku. Kalau begini baru kau lupakan kesombongan tadi, ha? Ampun, saya tak akan sombong lagi. Ampuni saya, Paman. <laughs> Sekarang kau memanggilku paman, hmm? Oh. Bukannya pendeta gunur yang jelek, ha? Ampun, ampun. Ah, di bawah sumur sana saja, kau melolong-lolong minta tolong. Kau manusia licik yang tidak bisa dipercaya. Ampun, ampun. Ah. Kau lihat, tari Dasar ular beludak. Mukanya melolong-lolong minta tolong tapi diam-diam dia cabut senjata untuk menusukku. Cepat lemparkan dia ke dalam sumur yang mengerikan itu, Kakang. Hmm. Mari. mengenalkan Bukit Tengkorak. Dan sekarang mari kita lihat di Cipunagara, di kediaman Eneng. Ulan, hmm? apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita harus berdiam diri dan berlatih terus-menerus? Kita akan menyerbu ke Bukit Tengkorak Aku harus segera membebaskan Raden Karmapala dan Raden Purbaya. Kita bertiga? Ya, kita bertiga. Atau kalau Teteh takut, Teteh tinggal saja di sini. Enak saja, aku ikut Mulan. Eh, bocah-bocah ini bicara ngabur saja. Kau pikir sarang jelangkung hidup itu seperti apa? Ih, menyeramkan. Masuknya saja sulit, keluar lebih sulit lagi. Eh, Nenek Dewi sudah tahu tempatnya? Sudah. Jauhkan dari sini, Nek. Bila ilmu lari cepatmu sudah memadai, setengah hari akan sampai. Uh, aku tak akan bisa lari seperti kalian. Jangan khawatir, Teteh. tak akan kita tinggalkan. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Aku ingin sekali ketemu anakku, Wulan. Hus, hus, jangan omong kosong. Sepuluh kali kita bertiga juga masih belum mampu menggempur jerangkong hidup. Habis, kita biarkan saja orang-orang yang kita sayangi tersiksa di sana, Nek. Paling tidak kita akan berusaha, Nek. Berusaha secara ngawur begitu. Sama juga bunuh diri. Bulan? Iya, Nek. Kau tahu di mana eyangmu Wanayasa saat ini berada? Tidak, Nek. Siapa lagi yang dapat kita ajak bekerja sama untuk menyerbu Bukit Tengkorak? Uh, sayang sekali, kami semua berpisah ke arah yang berbeda. Akan tetapi, untuk menemukannya, kita dapat meminta bantuan perguruan tongkat merah. Kita tinggalkan sejenak ketiga wanita yang tengah bersiap-siap untuk mencari Resi Wanayasa dan anggota Ningsewu yang lain. Dan marilah kita lihat apa yang terjadi dengan Raden Karmapala dan Raden Purbaya di Bukit Tengkorak. penjara bawah tanah seumur hidup yang gelap dan pengap. Dan siapapun yang masuk ke situ tak akan pernah keluar tanpa pertolongan penguasa Bukit Tengkorak. Kenapa airnya begini? Begini gelap dan pekat. Bahkan namun sendiri rasanya tak terlihat. Oh, semuanya harus kuraba. Di depanku, di belakangku, dan di sekitarku. Entah ada apa. Aku meraba sesuatu. Entah apa. Barangnya halus, agak bulat seperti tempurung. Tapi ah, ternyata ada lubangnya. Bukan lubang, hanya lekukan. Ya, lekukan. Ini ada satu lekukan lagi. Satu di kiri, satu di kanan. Lalu agak ke bawah ada lekukan lagi. Lalu ini kelihatannya seperti sederetan gigi. Tengkorak. Aku harus merayap menjauh tempat ini. Oh, onggokan tulang-tulang manusia. Saking takutnya berada di dalam penjara bawah tanah yang mengerikan itu, Karma Pala jatuh pingsan. Ketika akhirnya dia siuman kembali, matanya kini sudah mulai terbiasa dengan kegelapan. Dan yang pertama-tama dilihatnya adalah onggokan tulang, kerangka maupun tengkorak manusia-manusia yang berserakan di situ. Pelan-pelan, Karma pala bangkit dan berusaha menjauhi tempat itu. Pokoknya, jauh dari tempat mengerikan ini. Meskipun harus merangkak dan meraba-raba. Apa tadi? Sepertinya aku menginjak sesuatu yang agak licin dan lunak. Apakah ular? Orang ratu ular itu. Akhirnya dilempar ke sini juga. Orang atau tetangga kau, kaulah orang yang berarti setan. Setan kau, siapapun kau adanya. Ayo, ngakulah siapa kau. Orang yang paling banyak merasakan kejahatanmu. Lupakan kau akan suaraku. Kau, setan miskin. Kau berbayar. Ya, benar. Kau pasti berbahaya. Manusia yang paling banyak mendatangkan kesialan bagiku. Bahkan sampai di sini ini pun juga karena kesialanmu. Hmm, karma pala. Bahkan di tempat seperti ini, dalam keadaan seperti ini, kau masih saja mengumpat-umpat dan menyalahkan orang lain. Memang kau sumber kesialanku. Hei, mengapa kau diam saja? Purbaya, Purbaya Purbaya Purbaya di mana kau? Mengapa kau diam saja? Purbaya Jawab Aku adalah junjunganmu Ayo jawab Jangan membuat aku marah Purbaya Setiap gerak Selalu kena tulang kering melulu mereka. Tulang-tulang ini bisa juga menjadi senjata. Kalau kau tidak mau menjawab, jangan salahkan aku kalau kau kena tulang-tulang ini. Ku hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Ya. membunuh kau. Ya, ya. Kurang ajar. Kau lihat Karma Pala? Begitu mudahnya aku memukul kepalamu. Bahkan lebih dari itu kalau aku mau. Jembel busuk. Awas nanti. Kalau kau tidak tukang mulutmu yang busuk itu, kupukuli terus kepalamu. Kalau nanti aku sudah naik tahta kerajaan. Mengapa kau berhayal bukan-bukan? Mengapa kau tidak mau menghayati kenyataan dirimu yang sekarang ini? Entah ada harapan keluar atau tidak. Kau yang sama sekali tidak ada harapan. Tapi aku, jangkong hidup pasti mengeluarkanku. Jangkong hidup sayang padaku. Kalau dia sayang padamu, tak mungkin dia melemparkan ke sini. Hmm. Dasar, pangeran miskin, pangeran sudra. Karma pala, jangan sekali-sekali kau ucapkan kata-kata itu. putra mahkota. Sementara kau sendiri Setelah lama kita tinggalkan Saka Palwakuna yang ditemani oleh Sariti mencari Eyang Wanayasa, guru dari kelompok Minsewu. Nah, itulah mereka berdua. Marilah kita ikuti apa yang kelihatannya begitu asyik mereka bicarakan. Sebenarnya, menurut kesepakatan tempo hari, masih ada beberapa bulan purnama lagi. Baru kami berkumpul bersama Yang Wanayasa. Lalu, apakah tugas Kakang Saka sebelum ketemu beliau? Menyelidiki di mana adanya Bukit Tengkorak dan terus memperdalam ilmu. Bukankah menurut perhitungan, kita ini sedang menuju arah Bukit Tengkorak, Kakang? Ya, begitulah. Menurut berbagai petunjuk yang kita dapatkan selama perjalanan ini. Lalu, kalau sudah sampai Bukit Tengkorak, apa yang akan Kakang lakukan? Merebut Pangeran Purbaya dan Pangeran Karma Karmapala kembali? Kita dilarang bertindak sendiri-sendiri, Sariti. Terlalu berbahaya. Tugas kita hanya menyelidiki, terus segera kembali. Mengapa perlu menunggu begitu lama sebelum menyerbu Bukit Tengkorak, Kakang? Karena yang masih perlu mendalami ajian kincir metu tingkat tinggi itu. Kami semua juga perlu bersiap lebih matang. Jadi, dalam hal ini sebenarnya Kakang masih cukup punya waktu? Iya. Kalau begitu, Eh, kakang? Ya? Boleh saya usul? Tentu saja. Apa usulmu? Maukah kakang saya ajak berbelok arah sebentar? Ah, kemana? Ke kota Lemah Abang. Sebuah wilayah kecil yang arahnya tidak terlalu jauh dari tujuan kita. Uh, kalau kakang Saka mengizinkan dan mau... Uh, saya mau melihat keadaan perguruan tongkat merah di sana. Hitung-hitung sambil menyelam minum air. Begitu kakang. <laughs> Iya, saya rasa ini akan menjadi selingan yang menarik. Emang akan mau? Tentu saja. Mengapa tidak? <laughs> Kau sudah begitu banyak berjasa. Ah, Kakang jangan begitu. Begitu pula pimpinan perguruan tongkat merah. Telah banyak juga berjasa pada kami. Tugas kita memang saling membantu, Kakang. Bukankah kita sama-sama dari golongan putih? Benar, Sariti. Nah, sebaiknya kita percepat lari kuda kita. Supaya kita bisa sampai ke kota kecil itu sebelum malam. Baik, ayo. Hiya, hiya, hiya, hiya. Agak sepi kota ini. Kau baru sekali ini ke sini, Kakang? Iya. Memang, kota ini kecil saja. Penduduknya juga tidak terlalu kaya. Tanahnya juga tidak terlalu subur. Perdagangan tidak terlalu maju. Hmm, iya, iya. Mungkin karena letak kota ini yang agak terpencil dan jauh dari kota raja. Benar, Kakang. Ah, Sariti, berapa banyak anggota perkumpulanmu di sini? Ah, tidak terlalu banyak. Hanya sekitar Eh, lima puluh orang saja. Lima puluh orang di kota sekecil ini saja? Iya. Bagaimana pula di kota-kota lain yang lebih besar? Bagaimana pula di kota raja? Tentu jumlah seluruh anggotamu bisa mencapai ribuan orang. <laughs> iya, begitulah kira-kira kakak. Wah, wah, wah, wah. Bagaimana kalian bisa mengatur dan mengendalikan semuanya? Kami punya cara pencatatan yang baik, kakak. Hmm? Juga punya peraturan-peraturan, undang-undang, ketiga, cara pengendalian yang baik. Meskipun kami namanya pengemis, hmm? tapi tata cara pengaturan kami tak ubahnya sebuah negara kecil. Negara dalam negara? Boleh dikatakan demikian, Kakang. Oh, jadi kalian mempunyai bendahara, juru pencatat segala? Bukan hanya itu, Kakang. Kami juga memiliki pejabat hukum, hmm? keamanan, keagamaan, bahkan ada yang khusus pejabat di bidang kemasyarakatan. <laughs> wah, wah, wah. Tak pernah kukira perkumpulanmu sehebat itu. <laughs> Terima kasih, Kakang. Dan kau sendiri, Sariti? Apa kedudukanmu dalam perguruan tongkat merah? Ah, saya yang bodoh ini dipercaya sebagai orang kedua setelah guru. Kau? Wakil pimpinan atau wakil ketua? Kelihatannya saya masih terlalu muda dan belum layak menduduki jabatan itu ya Kakang. Bukan itu maksudku Sariti. Kalau kau berada dalam jabatan itu, tentunya Kiparang Pungkur mempunyai alasan yang kuat. Ya. Pantas. Pantas. Pantas apa, Kakang? Secara pribadi, saya pun kagum pada Sariti. Ah, kakang, apa yang Kakang kagumi? Ya kemampuanmu, keahlianmu, kepribadianmu. Ah, kakang Saka, sebenarnya penunjukan atas diriku bukan hanya dari guru pribadi. Habis? Oleh siapa lagi? Kami mempunyai semacam dewan penasehat aku yang terdiri dari tujuh orang. Rata-rata, mereka sudah cukup umur dan bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada perguruan. Ada apa, Sariti? Dari tadi kuperhatikan, nampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Kakak? Ya? Yeah. Sejauh ini, aku melihat sesuatu yang biasanya tidak mungkin terjadi. Apa itu? Ah, sejauh ini, tidak kulihat anggota perguruan tongkat merah seorang pun. Apakah itu sesuatu yang luar biasa? Sangat luar biasa. Saya khawatir ada apa-apa dengan orang-orangku di sini, Kakang. Oh, ya. Mari sama-sama kita selidiki Sariti. Loh, Ceng Sati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol sirup produksi Kalbi Farma. Apakah yang terjadi dengan perguruan tongkat merah di lemah abang kota kecil itu? Petualangan apakah yang akan dihadapi oleh Saka Palwakuna dan Sariti di situ. Nah, pendengar sekalian, ikutilah babat tanah leluhur ini dalam episode ketiga, Rahasia Bukit Tengkorak, yang dipersembahkan oleh Prokot, obat lu andalan, dan Kalpanak, pembasmi panu, kadas, kurap, dan jamur kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.